بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد dari nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang muslim ia diberi taufik untuk menjaga solat lima waktu secara berjamaah dan solat subuh ini dari solat yang memiliki nilai yang sangat besar sekali untuk seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا dan Quran di waktu subuh sungguhnya Quran di waktu subuh itu adalah hal yang dipersaksikan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu atau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innakum satarawna rakum kama tarawna hadzal qamara la tadamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum an la tughlabu ala على صلاة طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا Jadi suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ke, ke bulan di malam purnama. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan dalam purnama. Maka apabila kalian sanggup untuk tidak terkalahkan dalam melaksanakan Solat sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbit hendaknya kalian kerjakan. Jadi siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang terbesar ini dimuliakan dengan melihat Allah pada hari kiamat. Ini keutamaan tidak datang begitu saja. Bukan hal yang didapatkan tanpa ada upaya dan usaha. Dan itu syariat seperti itu. Tidak seperti yang disangka oleh sebagian orang bahwa keutamaan itu instan. Cukup dia menghormati si fulan dan si alan menjadi pengikutnya, maka dia dijamin masuk surga. Ini para sahabat Nabi. Ditunjukkan jalannya. Kalau ingin dapat keutamaan sehari itu, kata beliau, "Fata'atum Allah tughlabu." Kalian mampu untuk terkalahkan bahwa banyak di antara manusia di dua waktu ini sering lalai, terkalahkan. Menjaga dua solat. Solat sebelum matahari terbit dan solat setelah matahari terbit. Eh, solat sebelum matahari terbenam, yaitu solat subuh dan solat asar sebagaimana yang ditegaskan dalam riwayat Muslim. Pada ayat-ayat yang telah kita dengarkan tadi di solat dibaca oleh imam kita Ustaz Sanusi Habibullah Ta'ala itu adalah ayat-ayat yang agung bertemu di akhir surah Al-Furqan dan surah Al-Furqan ini disebut dengan nama Al-Furqan sebab dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan memang kandungan di dalam surah adalah membedakan antara dua jalan. Disebutkan dari keagungan Al-Quran, yang disebut sebagai Al-Furqan, kemudian disebutkan dari Tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bagaimana penyimpangan kaum musyrikin di dalam hal tersebut, Kemudian disebutkan bagaimana hambatan terhadap dakwah para nabi dan para rasul. Kemudian dijelaskan tentang neraka dan dahsyatnya neraka tersebut sebagai balasan orang-orang yang menyimpang. Kemudian diterangkan bahwa adanya ujian-ujian itu adalah untuk menguji kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian disebutkan dari beberapa bentuk penentangan kaum musyrikin di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditegaskan kepada nabinya bahwa setiap nabi dijadikan musuh terhadap mereka dan hal tersebut adalah supaya lebih menampakkan kebenaran dan diterangkan kepada nabinya bahwa Al-Qur'an diturunkan secara beransur untuk lebih dikuatkan di dalam hati. Kemudian diterangkan tentang keadaan penghuni neraka Lalu dijelaskan tentang beberapa umat yang telah berlalu dan bagaimana mereka dibinasakan agar supaya kita mengambil pelajaran bahwa mereka yang dibinasakan itu ada sebabnya. Kemudian dijelaskan dari berbagai tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk diingat. Di antara tanda kebesaran itu yang terakhir disebutkan di ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا Maha berkah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan di langit itu ada gugusan-gugusan bintang. Wasirajan dan dijadikan di langit tersebut waja'ala fiha siraja dijadikan padanya siraja yaitu matahari wa qamaran munira dan bulan yang sangat menerangi. Ini dari tanda-tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Maha berkah Allah yang menjadikan hal itu di dalam kehidupan. Iya. Kemudian dikatakan wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang menjadikan siang dan malam bersilih ganti setelah siang datang, diiringi dengan malam. Setelah malam mendominasi, pergilah siang. Dan demikianlah perputaran terus berjalan di dalam kehidupan. Liman arada ayyadzakkara atau arada syukur. Ada dua hal. Bagi siapa yang ingin mengingat, berdikir, dan bagi siapa yang ingin bersyukur. Jadi ini dua hal selalu ada di dalam seorang memperhatikan dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan melihat siang dan malam ini. Iya, itulah kehidupan selalu bersilih ganti, tidak ada yang tetap dari kehidupan dunia ini. Dan itu dari tanda dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala hingga datang nanti suatu hari kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan setiap dari amalan yang kita lakukan. Liman arada ayyadzakkara bagi siapa yang ingin mengingat, bagi siapa yang ingin berdikir, Iya. Bagi siapa yang ingin berdikir, Karena itu juga di iringan perginya malam ada dikir pagi. Bersama dengan perginya siang ada dikir sore. Ada dikir sore. Dan kalimat dikir di dalam ayat lebih daripada itu, lebih luas daripada makna dikir pagi maupun dikir sore, tapi dia tercakup di dalamnya au arada syukura atau siapa yang menghendaki kesyukuran dia mengenal akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bagaimana malam itu dijadikan sebagai tempat beristirahat dan siang itu sebagai tempat untuk mencari nafkah dan kehidupan dan pada setiap dari keduanya ada manfaatnya masing-masing itu adalah nikmat dan anugerah Allah yang harusnya selalu kita syukuri maka dua hal ini adalah dua ibadah yang harus selalu kita perbaharui. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan seorang hamba keluar dari zikir, maka itulah arah kehancuran di dalam kehidupannya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Dalika huwa dhalalul ba'id. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari zikir kepada Allah itulah kesatan yang nyata. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari dikir kepada Allah, maka kami akan ikutkan padanya syaitan. Kami akan buat syaitan berkuasa terhadapnya, maka syaitan ini akan menjadi selalu kawannya. Dan kesyukuran adalah ibadah yang agung di dalam kehidupan. Itu adalah sebab tambahan nikmat untuk seorang hamba. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum Inna adabi lasyadid. Ketika Rob kalian mengumumkan, andai kata kalian bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Dan apabila kalian kufur, sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Dan kesyukuran terhadap nikmat itulah yang menjaga nikmat dan membuat seorang hamba dihindarkan dari musibah dan petaka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran aliman." Allah tidak perlu menyiksa kalian sepanjang kalian itu bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri apa yang dilakukan oleh hamba <clears throat> dan Maha mengetahui siapa yang bersyukur. Setelah itu disebutkan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Iya. Dipanggil dengan penamaan ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Dan ini predikat hamba, predikat yang paling besar. Predikat yang paling mulia. Karena orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala disebut dengan predikat al-ubudiyah. Ini titel titel yang paling indah yang dimiliki oleh seorang hamba. Iya. Nabi Nuh alaihi salam, "Innahu kana abadan syakura." Beliau adalah seorang hamba yang bersyukur. Demikian pula para nabi yang lain disebut dengan sifat penghambaan. Itu ada di surah Sad, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan beberapa nabi yang lainnya disebut dengan predikat hamba. Wadkur abadi wadkur ibadi, itu predikat hamba. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi-posisi penting tidak ada sifat lain kecuali sebagai seorang hamba. Ketika Al-Qur'an diturunkan disebut dengan predikat hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab Segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan Alkitab kepada hambanya. Ketika diperjalankan ke Baitul Maqdis disebut dengan predikat hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Dalam maqamud dakwah, kedudukan dakwah disebut dengan predikat hamba. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alaihi libada. Maka di banyak posisi beliau disebut dengan hamba. Dan inilah hal yang paling penting dimiliki oleh seorang hamba agar supaya dia kembali kepada Allah menyandang predikat ini. Dan itulah sebab ia dimuliakan. Karena itu pada jiwa yang tenang yang akan keluar kepada Rabbnya, keluar dari jasadnya, menghadap kepada Allah, dikatakan kepadanya, Ya ayyatuhan nassul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Masuklah engkau di dalam deretan hamba-hambaku. Predikat ibad dan masuk langkau ke dalam surgaku. Maka mewujudkan makna penghambaan ini dari hal yang sangat penting. Karena itu di sini uslub tashwiq. Dibuat seorang itu rindu, sangat ingin mendapatkannya. Ini adalah penyebutan sifat wa ibadur rahman. Hamba-hamba ar-Rahman. Alladzina yamshuna alal ardi hauna. Mereka ini berjalan di atas muka bumi hauna dengan merendah hati. Dengan merendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil ya berbicara kepada mereka, menyapa mereka, mereka mengucapkan keselamatan. Artinya mereka mengucapkan kalimat kalau orang jahil berbicara tidak baik kepadanya, maka dia balas dengan hal yang baik dia mengucapkan dari perkara yang mengandung keselamatan. Mengandung keselamatan. Dan ini dari sifat ibadur rahman. Dari akhlak yang mulia. Karena memang dasarnya kaidah dalam Al-Quran Allah firman wa qulu linnasi husna berucaplah yang baik kepada manusia kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan katakanlah kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaiknya iya maka ini dari sifat mereka dan dari sifat ibadur rahman Walladzina yabituna li rabbihim sujjada Mereka yang bermalam memasuki waktu malam dalam keadaan sujud dan rukuk kepada Rabbnya. Ini dari sifat hamba-hamba Allah. Ibadur Rahman. Terangkan dari sifatnya di malam hari mereka lalui dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri Ya, sujud dan berdiri itu bagian dari sholat. Maksudnya dia melakukan ibadah di malam hari, melakukan sholat di malam hari. Iya. Dan di malam hari ini apakah dia hidupkan seluruhnya atau dia hidupkan sebagiannya, maka itu adalah sifat dari ibadur rahman. Paling tidaknya dia jaga sesuatu dari witir di dalam malamnya. Iya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Abu Hurairah untuk menjaga sholat witir tiga rakaat sebelum tidur. Ini karena khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam. Ya, maka paling tidak dijaga witirnya. Bahkan paling minimalnya dijaga witir walaupun satu rakaat. Walaupun satu rakaat. Sebab ini ciri seorang hamba yang baik. Bahkan menurut Imam Ahmad rahimahullah bahwa seorang yang tidak sholat witir itu dianggap orang yang tidak diterima persaksiannya. Karena dianggap bahwa ini adalah suatu sifat yang menunjukkan lurusnya seorang hamba. Kemudian dari sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana srif anna adaba jahannam in adabaha kana gharama. Mereka yang berkata, Ya Allah, palingkanlah dari kami siksaan neraka jahannam. Sungguhnya siksaan neraka jahannam ini adalah suatu kebinasaan yang kekal. Iya. Ini dari sifat mereka, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat akan api neraka, dahsyatnya neraka tersebut dan bagaimana berbagai kengerian yang ada di dalam neraka dari belenggu, rantai, makanan yang sangat tidak menyejukkan, minuman dan berbagai bentuk dan warna siksaan di dalamnya. Maka seorang mukmin selalu takut akan hal tersebut dia selalu bermohon kepada Allah agar dihindarkan dari siksaan api neraka. Iya. Maka ini dari ciri seorang ibadur rahman. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan akan neraka ini. Sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kadang berdiri di atas mimbar memperingatkan hal tersebut. Andar nar andartukumun nar andartukumun nar saya ingatkan kalian tentang bahaya api neraka tiga kali kata Nu'man bin Bashir yang meriwayatkan hadis itu diucapkan oleh Nabi dengan suara yang lantang sampai ridak beliau jatuh ke kaki beliau andai kata orang berada di pasar beliau akan mendengarkan kerasnya suara beliau memperingatkan hal tersebut maka ini dari makna yang berjalan di dalam kehidupan Nabi di tengah para sahabatnya agar supaya mereka selalu mengingat akan dahsyatnya api neraka dan ini adalah sifat dari ibadur rahman dia selalu mengingat hal tersebut tidak lalai darinya tidak lalai darinya maka rasa takutnya ini akan membawa kebaikan di hari kiamat waliman khafa maqama rabbih jannatan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Robnya dia akan mendapatkan dua sorga. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Neraka ini adalah sejelek-jelek tempat dia adalah sejelek-jelek tempat menetap dan sejelek-jelek tempat kediaman. Kalau seorang ingin menetap di suatu tempat, berdiam di suatu tempat, dia pilih hal yang baik. Dan neraka ini, na'udzubillah, nas'alullaha lana walakumussalam wal afiyah wa a'adana wa iyyakum minan nar. Neraka ini adalah tempat yang merupakan sejelek-jelek tempat. Tidak ada kesejukan di dalamnya dan tidak ada kenikmatan. La, yamutu la fiha wa la yahya la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup, dia tidak hidup di dalamnya tidak pula mati karena dahsyatnya dari siksaan di dalam neraka tersebut. Maka dari sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah, dia selalu mengingat akan neraka dan dahsyatnya serta takut terhadapnya. Kemudian dari sifat mereka, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Mereka apabila berinfak, mereka tidak berlebihan tidak pula menahan, tapi berada di pertengahan. Maka disebutkan di sini dari pokok dan sifat ibadur rahman, mereka memiliki sifat pertengahan. Dan sifat pertengahan ini dari pokok dan dasar di dalam syariat kita yang mewarnai seluruh pensyariatan di dalam agama. Karena agama ini dibangun di atas jalur pertengahan. Kapan ada hal yang keluar dari arah pertengahan pasti syariat akan datang dengan sebuah tuntunan yang membuat seorang itu stabil berada di dalamnya. Maka seorang hamba berlaku pertengahan dalam segala hal termasuk di dalam menginfakkan dari harta dan dalam membelanjakan hartanya. Kemudian disebutkan bahwa sifat mereka menjauhi dosa-dosa besar. Dari dosa besar dan ini yang termasuk dosa yang paling besar disebutkan dalam ayat ini ada tiga hal. Yang pertama berbuat kesyirikan kepada Allah, kemudian yang kedua membuat membunuh jiwa tanpa dosa, tanpa hak, kemudian yang ketiga melakukan perzinahan. Ini tiga dari dosa besar dikatakan wa may yaf'al yalqa athama. Siapa yang mengerjakan hal tersebut dia akan menghadap kepada Allah dengan bergeliman dosa. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Akan dilipat gandakan siksaan padanya pada hari kiamat dan dia kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Iya, kekal di dalamnya dalam keadaan dihinakan. Kalau dia pelaku kesyirikan, syirik akbar, dia akan kekal di dalam neraka. Tapi selain dari syirik akbar, itu akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya kemudian dikeluarkan. Tetap disebut kekal karena lamanya dia berada dalam neraka sampai orang-orang melihat bahwa dia seakan-akan dia kekal di dalamnya. Tetapi dimaklumi bahwa dari keyakinan Islam yang diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang bertauhid kalau masuk ke dalam neraka hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya kemudian dia akan dimasukkan ke dalam sorga maka ini orang-orang yang berbuat dosa besar bagaimana hukuman mereka dan ibadur rahman hamba-hamba rahman ini jauh dari sifat-sifat yang seperti ini Iya. Karena itu sifat inilah yang membawa kebaikan untuk mereka. Di ayat yang lain di surah Nisa eh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, maka kami akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu ke dalam sorga. Dan di sini diperkecualikan bagi siapa yang jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, selalu dibuka pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Maha memberi taubat, Maha luas dari rahmatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada mereka firmanku. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa. Sungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampun dan penyayang, membuka pintu taubat, maka harusnya kita memiliki semangat di dalam hal tersebut. Maka dosa itu, walaupun dia sangat besar, walaupun dia sangat banyak, tetapi rahmat dan maaf Allah Subhanahu wa taala lebih luas dan lebih besar daripada itu semua. Karena itu seorang hamba jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha di dalam kehidupannya selalu mengetuk dari pintu taubat selalu bertobat kepada Allah dan itulah keberuntungannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kalian itu beruntung. Illa man taba wa amana wa amila saliha wa amila amalan saliha faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali siapa yang bertobat beriman beramal dengan amalan yang salih. Jadi tobat itu tidak di syarat apa namanya tidak cukup dengan oh saya sudah bertobat, sudah rujuk, sudah menyesali. Tapi harusnya dia melakukan dari amalan-amalan yang memperbaiki apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Karena itu disebutkan di sini dari syarat keimanan dan amalan salih. Dari syarat dan dari syarat keimanan dan amalan salih. Ya, maka siapa yang melakukan ini faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Maka mereka inilah orang-orang yang kejelekannya diganti dengan kebaikan. Ini namanya tabdil. Iya. Jadi dia melakukan kebaikan kebaikan-kebaikannya ini inilah yang mengganti dari kejelekan sebelumnya. Ini salah satu bentuk dari hal yang menggugurkan dosa. Iya. ada bentuk lain disebutkan juga dalam Al-Qur'an yaitu Akimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu itu menghilangkan kejelekan. Jadi ini posisi at-tabdil. Yang jelek dia ganti dengan yang baik. Kalau yang satunya lagi dia berbuat dari kebaikan dan kebaikannya ini menggugurkan dari kejelekan-kejelekannya. Dan dari penggugur dosa adalah tobat dan beristighfar kepada Allah. Maka ini dari jalan-jalan bagaimana seorang itu menggugurkan dari dosa-dosanya. Karena itu selalu bertobat, memperbaiki dari keimanan dan amalan salih ini dari hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan hamba. Kemudian dikatakan wa man taba wa amila salihah. Diulangi lagi syaratnya. Barang siapa yang bertobat dan beramal salih, fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka dialah yang tobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Kemudian disebutkan dari sifat lain, dari sifat ibadur rahman, walladzina إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 'alaiha وعميانا Mereka ini apabila diingatkan kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka, maka mereka tidak menghadapinya seperti orang-orang yang tuli dan buta. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bergetar hatinya. Cepat dia tangkap. Dia perhatikan. Seakan-akan dia menjadi saksi terhadapnya. Tidak dihadapi dengan sifat orang yang seakan-akan dia tuli, buta terhadap ayat-ayat itu. Iya. Maka ini tugas di dalam kehidupan. Jangan sampai kita banyak berpaling dari Al-Quran. Ada petuah-petuah dan wijangan-wijangannya yang kita abaikan. Ada hal-hal yang harusnya kita indahkan namun kita menolaknya atau menentangnya. Ini semuanya dari hal yang membahayakan di dalam kehidupan seorang hamba. Baik. Eh, masih ada ayat sebelumnya ya walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama orang yang beriman itu mereka tidak mempersaksikan hal yang azur perkara yang zur perkara yang palsu atau perkara yang mengandung dosa dan kata zur di sini bukan hanya terkait dengan kepalsuan tapi terkait dengan dosa secara umum masuk di dalamnya karena itu para ulama menjelaskan dari ayat ini bahwa sifat seorang mukmin dia tidak menghadiri hal-hal yang terdapat kemungkaran di dalamnya, terdapat dosa di dalamnya, terdapat uh, hal yang Allah dimaksiati di dalamnya. Dia meninggalkan hal tersebut. Dan apabila dia melalui hal yang tidak bermanfaat, mereka berlalu dengan mururan kirama. Maksudnya berlalu begitu saja seperti orang yang tidak peduli dia punya dari Kewibawaan diri sendiri, dia punya dari pekerjaan sendiri, tidak masuk di dalam hal-hal yang tidak bermanfaat terhadap dirinya. Kalau ini pada hal yang tidak bermanfaat, bagaimana pula dengan hal yang merupakan dosa dan kemaksiatan? Maka mereka sangat menjauh darinya. Kemudian disebutkan walladzina idza dzukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka juga sifat ibadah Rahman orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Ya Rob kami, berilah kami dari istri-istri kami, dari keturunan-keturunan kami, penyejuk mata. Iya, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin, panutan terhadap orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi harus seimbang seorang mukmin itu. Jangan dia takut kepada neraka saja tidak mencari dari sorga Allah. Bukan juga dia hanya memohon sorga, tidak ada rasa takutnya. Tapi dua hal ada di dalam hatinya. Karena itu ini dua sifat bergabung di sifat ibadur rahman. Sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Ya, mereka memohon kepada Allah supaya dijadikan sebagai kurrata ayun. Dari keluarga dan istrinya ada penyujuk mata. Dan ini yang sangat penting di dalam kehidupan sehingga hidup seorang itu di dalam berumah tangganya, di dalam keturunannya, dia mendapatkan kesejukan hati, hal yang menenangkan jiwanya, membantunya di dalam ketaatan. Dan lebih daripada itu, mereka dijadikan panutan untuk orang-orang yang bertakwa. Dia tinggalkan di tengah keluarganya suatu contoh yang baik, menjadi panutan bagi manusia, diikuti oleh manusia, sehingga pahalanya terus mengalir untuknya hingga hari kiamat. Iya, dan ini kedudukan yang tinggi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka inilah orang-orang yang dianugerahkan kepada mereka al-ghurfata sebuah kamar yaitu tempat kedudukan dan tinggi ya untuk mereka di dalam sorga dan perhatikan sebabnya bima sabaru karena kesabaran mereka. Ini selalu kita ingat, kaidah. Dan ini disebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Di surah ini, di surah ar raat di tempat-tempat lainnya. Selalu disebutkan sorga itu bima sabaru. Karena kesabaran kalian. Karena kesabaran kalian. Harus ada kesabaran di dalam hal tersebut. Karena siapa saja ingin mendapatkan kebaikan, maka itu pasti dilalui dengan hal yang memberatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru syahwat Surga itu diitari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya neraka diitari dengan hal-hal yang penuh dengan syahwat. Iya, seorang ingin surga di waktu subuh dia putus tidurnya, dia datang ke masjid, kadang gelap, dia tembus dari kegelapan. Tapi itu jalan menuju ke surga. Jalan dia memperoleh kebaikan. Memang ada hal-hal yang kadang tidak menyenangkan jiwanya, tapi dia harus bersabar di dalam hal tersebut. Iya. Dia ingin berada di taman-taman sorga, di majelis ilmu, ya maka dia sabar di dalamnya. Ya, karena itu adalah taman-taman sorga, orang yang duduk di dalamnya tidak ada kerugian sama sekali, di dalamnya turun ketenangan, diliputi oleh rahmat, dinaungi oleh para malaikat dan berbagai kebaikan. Ini perlu kesabaran. Maka siapa saja dari perkara yang bagus itu harus ada kesabaran. Andai kata tidak ada kesusahan, maka semua akan semua orang akan menjadi pemimpin. Semua orang akan berhasil. Semua orang menjadi penghuni sorga. Iya. Semua orang akan menjadi sorga. Karena itu kata seorang penyair rahimahullahu taala, laulal masyaqqatu sadan nasa kulluhum. Iya. Andai kata bukan hal yang memberatkan, maka seluruh manusia sudah menjadi pemimpin. Al judu yufkiru Kedermawanan itu membawa akibat, mungkin membuat dia kekurangan, kefakiran, dan keberanian mungkin akan membuat dia terbunuh. Ya. Tapi hal-hal yang baik itu memang ada risiko, hal yang berat, tapi itulah kebaikan. Demikian pula sorga, sorga didapatkan dengan kesabaran. Maka wayulakkauna fiha tahiyyata wa salama. Mereka disambut dengan tahiyah, penghormatan dari para malaikat dan keselamatan disebutkan ucapan keselamatan untuk mereka diliputi dengan keselamatan di dalam surga itu khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama mereka kekal di dalamnya ya dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal dan tempat kediaman kemudian di akhir dari surah ini dikatakan kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin sesungguhnya Rabbku tidak mengindahkan kalian. Andai kata bukan karena apa namanya doa kalian, ibadah kalian, ya bagaimana kalian beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzdzabatum fasawfa yakunu lizama. Padahal kalian sudah mendustakan. Maka kedustaan itu adalah hal yang memastikan datangnya siksaan. Akan memastikan datangnya siksaan. Kadang ada sebagian dari perbuatan dilakukan oleh manusia, dia di atas kekeliruan, ya dari perbuatan itu mungkin masuk sebagian dari sisi keutamaan dan rahmat Allah, dia dijauhkan dari musibah dan malapetaka di dunia. Tapi di akhirat itu suatu hal yang lizam, pasti akan menimpanya. Pasti akan menimpanya. Maka dipetik dari sini bahwa memperbanyak dari kebaikan di dalam kehidupan itu adalah cara yang menjaga diri seorang hamba, keluarganya dan masyarakatnya di atas kebaikan dan menghindarkannya dari musibah dan malapetaka. Iya. Karena itu Allah firman kepada nabinya, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan menyiksa mereka kaum musyrikin itu sepanjang engkau Nabi Muhammad masih berada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sepanjang mereka para sahabat masih beristighfar. Iya. Maka adanya keberadaan sekelompok manusia mengadakan perbaikan, maka itu dari sebab terjaganya rahmat. Anggaplah di tengah masyarakat banyak kejelekan, tapi kalau masih ada orang yang berdakwah, masih ada orang yang mengadakan perbaikan, mengajak kepada kebaikan, maka itu adalah hal yang baik. Di tengah keluarga banyak hal yang tidak baik misalnya dari keluarga yang melakukan keburukan. Tapi ada orang-orang di tengah keluarga ini tetap menjaga dirinya di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka itu dari sebab penjagaan yang menolak dari adab. Ya, maka ini semuanya dari hal yang hendaknya diperhatikan dan sifat-sifat dari ibadur rahman ini adalah sifat-sifat yang indah. Hendaknya kita semua bersemangat untuk bersifat dengannya. Dia adalah sifat-sifat yang agung yang dengannya seorang hamba itu dimuliakan dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan telah kita terangkan sebagian dari keutamaan orang-orang yang menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang kita dicipta untuk hal tersebut. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di pagi hari ini ada manfaatnya untuk kita semua dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi maha dermawan, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, selalu membukakan untuk kita semua pintu-pintu rahmatnya, dan menganugerahkan kepada kita semua di pagi hari ini ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan rezeki yang dilapangkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita semua di atas ke keimanan dan ketakwaan.